الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا على دين الإسلام والإيمان والاستقلال التي هي نعمة العليا والكبرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك في الدنيا والأخرى واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نرجو منه الشفاعة الكبرى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan bertakwa kita akan ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tentu kita selalu tak pernah lepas hubungan dari sesama manusia dan kita tidak bisa lepas selalu menikmati dan menggunakan jasa-jasa sesama manusia maka dari itulah hendaknya kita selalu mengingat dan memuliakan serta mensyukuri atas jasa-jasa orang-orang tua kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mengingatkan kepada kita sekalian hanya dengan bersyukur kepada sesama manusia maka Allah akan menerimanya syukur kita kepada Allah dan apabila kita selalu melupakan jasa orang lain dan tidak mensyukuri akan jasa-jasa tersebut sebagai syukur kita maka Allah tidak akan menerimanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullahu man la yashkurun nas Allah tidak akan menerima syukur seseorang yang orang itu tidak mau mensyukuri atas jasa-jasa orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hidup di dunia ini juga karena jasa-jasa orang tua kita duduk di tempat yang sangat mulia ini, yang megah ini, juga karena jasa-jasa orang tua dulu. Maka dari itulah begitu banyak yang harus kita syukuri jasa-jasa sebelum kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya adalah hakikinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri jasa-jasa nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jasa-jasa beliau-beliau yang begitu banyak dan bahkan harus dilestarikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad agar engkau mengikuti millah Nabi Ibrahim, aturan-aturan, syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam secara senang hati. Dan Nabi Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang syirik dan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu jasa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat besar adalah renovasi atau pembangunan baru daripada Ka'bah yang selalu menjadi kiblat setiap insan muslim seluruh dunia beribadah setiap saat, setiap hari, lima waktu semuanya menghadap ke arah kiblat dan bahkan ketika umat Islam melaksanakan umroh dan haji diwajibkan untuk berputar di sana. Maka itulah jasa-jasa yang seperti itulah harus betul-betul diingat dan disyukuri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima sholat lima waktu yang asalnya lima puluh itu pun tidak langsung dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha melainkan dimampirkan dihentikan sejenak ada di Masjidil Aqsa yaitu Palestina di mana di sana adalah banyak jasa-jasa yang telah nabi-nabi yang telah berjasa kepada Islam maka adalah hadirin kaum muslimin yang berbahagia kita pun harus selalu ingat yang paling banyak jasa kepada kita sekalian adalah yang paling dekat kepada kita yaitu kedua orang tua kita kemudian guru-guru kita yang mengajak kita dan yang mengajari kita untuk mengenal Allah untuk mengenal agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenalkan akhirat serta bisa kita mampu untuk menjauhi mana yang sesat dan mana yang harus kita lakukan hadirin kaum muslimin yang berbahagia maka dari itulah kita harus juga berterima kasih Allah menghidupkan kita di atas bumi yang namanya Indonesia ini. Hendaknya kita harus ingat kepada pejuang-pejuang yang mem yang menjadikan kita tenang untuk beribadah sampai detik hari ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dilihatkan oleh Allah SWT seorang lelaki yang selalu mundar-mandir di surga sebagaimana sabdanya laqad ra'aitu rajulan yattaqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha fi dhuhri tariqi tu'zin nasa sungguh telah aku diperlihatkan oleh Ta'ala seorang lelaki yang mundar-mandir di dalam surga tentang masalah sebuah pohon yang pohon itu merundung ke jalan sehingga mengganggu orang lain berjalan di tempat itu. Kemudian dia memotongnya agar tidak lagi mengganggu orang-orang yang berjalan. Maka dari itulah orang ini dimasukkan ke dalam surga dan seolah-olah ingin kembali ke dunia lagi untuk selalu memperbaiki dan membersihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dari hadis ini tentu bagi orang-orang yang selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan orang lain, itu diberi surga dan kenikmatan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau sampai menyingkirkan gangguan-gangguan yang mengancam kedamaian negara, maka dari itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia dengan ini marilah kita selalu berupaya untuk selalu ingat jasa-jasa orang tua kita, selalu ingat dan selalu menggunakan dengan baik jasa-jasa yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita dan pejuang-pejuang kita. Janganlah kita sampai hanya pandai memakan jasa, akan tetapi Haruslah kita selalu menanyam jasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu merusak-merusak jasa yang telah tertata dengan baik. Kita hidup di atas bumi ini meminum air yang keluar dari bumi Indonesia yang sehingga kita menjadi darah kemudian kita menjadi sehat karena aliran-aliran darah yang sumbernya dari air yang tumbuh atau yang keluar dari bumi Indonesia ini. Juga kita makan setiap hari, makan dari makanan hasil daripada bumi Indonesia ini. Kita menghirup udara sampai kita bisa bernafas juga menghirup di bumi Indonesia ini. Bahkan kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan sajadah sajadah bumi Indonesia ini dan bahkan nantinya kita akan kembali disatukan kembali menyatu dengan bumi Indonesia ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita selalu mengingat dan bersyukur akan perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita dulu yang sehingga menjadikan kita lebih nyaman, tentram, beribadah, tenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan duniawi yang semuanya akan menjadi bekal nantinya ketika kita kembali ke jarat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan semua penduduk-penduduknya serta pemimpin-pemimpinnya dijadikan orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat akan akan ajaran-ajaran agama Islam dan selalu bersatu rukun dalam rangka berbondong-bondong bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan.